Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya yang disebutkan al-firqatu najiyah ahli sunnah wal jamaah hum al-mutabi'u bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi fahmi sahabati radhiyallahu anhum. Kemudian Syaikhul Islam menjelaskan bahwasanya yang disebutkan golongan yang selamat itu yaitu ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang katabu yang mencari asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bifahmi sahabati radhiyallahu anhum min sabiqina awwalina minal muhajirin wal ansor yaitu dia yang meneliti dan mencari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara pemahaman para sahabat daripada muhajir dan ansor. Sebab tidak mungkin dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti itu muhsin, dikatakan baik jika seandainya pemahaman para sahabat itu tidak baik. Jadi tidak mungkin kita sekarang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti muhajir dan ansor seandainya muhajir dan ansor itu tidak benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, di dalam surat yang paling kita hafal, dan setiap orang yang sholat diwajibkan, dan bahkan merupakan syurutus sholat, surat Al-Fatihah. Kita berdoa, ihdina siratul mustaqim. Tunjukkanlah kami ini kepada jalan yang lurus. Tentunya kita memahami jalan yang lurus itu memahami dua perkara. Memahami jalan dan mengetahui orang-orang yang telah berjalan dalam sirotol mustaqim itu siapa. Ternyata memang Allah pun menjelaskan sirotol ladina an anta alaihim. Tempulah oleh anda kalau ingin jalan yang lurus adalah jalan-jalan yang telah mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala ba'da ini setelah rasul dilaksan di annahum sahabatu radhiyallahu anhu. Tidak ragu lagi bahwasanya orang yang mendapatkan kenikmatan ba'da rasul setelah rasul adalah para sahabat. Fa kunna nuridu siratal mustaqim maka ikutilah jalannya para sahabat. Kalau kita ingin menentu jalan yang lurus, maka ikutilah adalah jalannya para sahabat. Sebab para sahabat merekalah yang telah mendapatkan legalitas daripada Rasulnya. Mereka itu adalah khairun nasi. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa para sahabat dan diantaranya adalah sahabat Abi Hurairah khairun nasi qarni thumma yalunahum thumma yalunahum sebaik-baiknya manusia adalah para sahabat kemudian para tabi'in dan para tabi'in tabi'in nah, bagaimana dikatakan baik seandainya pemahamannya tidak benar dikatakan baik karena pemahamannya adalah benar sebab seluruh pemahaman para sahabat kalau mereka berkumpul, maka hakikatnya itu adalah pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahum maksumun dan mereka itu adalah maksum bil isma dengan isma kalau mereka itu berkumpul. Lakin bin Firoli akan tetapi perdiahnya para sahabat ini adalah tidak maksum. Sebab dalam hadis dikatakan la kami ummati ala dolalatin. Tidak mungkin para sahabat berkumpul dalam kesesatan. Sedangkan kalau satu persatu daripada para sahabat jelas mereka ini adalah tidak maksum. Kemudian di dalam satu ayat yang lebih jelas yang tadi saya dibacakan, "Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may kikir rasula", barang siapa yang menyalahi rasul, menempuh bukan jalan Rasul. Setelah dijelaskan oleh Rasul, yaitu as-sunnah ini, yang disebutkan as-sunnah, menurut ahli, akidah bukan hanya hadis ya, tapi termasuk adalah Quran. Kemudian wayatabi ghairu sabilil mu'minin. Mengikuti perjalannya bukan mengikuti perjalannya bukan orang-orang mukmin ataupun mengikuti bukan perjalanan para sahabat Sebab yang dimaksud mukmin pada hari itu siapa? Adalah para sahabat. Yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kata para ulama mufasir tidak salah lagi adalah para sahabat. Jadi kalau begitu bagaimana? Nah, para ulama menjelaskan barang siapa yang mengikuti sunnah ya. bi misohabah fahmi sahabah maka mereka itu akan bergelimang dengan kesesatan. Di makhraj minal Jalan keluar daripada fitnah. Jalan keluar daripada adab adalah mengikuti ketika kita memahami Al-Quran kepada pemahaman para sahabat. Dan inilah yang dimaksud dengan Al-Firqatun Najiyah. Golongan yang selamat adalah orang-orang yang menjadikan manhaj para sahabat sebagai manhaj di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di antara beberapa istimbat daripada hadis iftirakul ummah. Walaupun ya mungkin masih banyak tapi karena waktunya tidak memungkinkan itulah yang bisa dijelaskan dalam hadis iftirakul ummah. Kemudian ya, sebagai satimah 5 menit kita akan jelaskan yaitu yang dimaksud dengan al taifah al-mansurah. Adapun hadis al mansurah maka ini adalah derajatnya tidak ragu lagi adalah mutawatir sebagaimana dinyatakan oleh para ulama muhadisin. Adapun hadis iftirakul ummah ini adalah dengan beberapa redaksi, tapi satu redaksi adalah cukup di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Ibnu Umar, hadis Jabir Ibnu Abdullah, hadis Abi Hurairah, hadis Muawiyah, kemudian hadis Anas Ibnu Malik, beberapa sahabat yang bunyinya La tazalu min ummati qaifatun zahirina 'alal haq la yadurru man khad la yadurruhum man khadalahum wala man qatalahum aw man qalabahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan ada di antara umat ini orang-orang yang menyebarkan hak, orang-orang yang dia itu berperang dengan hak, orang-orang yang mempertahankan hak mereka itu tidak bisa ditipu daya oleh orang-orang yang membuat tipu daya dan orang-orang yang menyalahinya sehingga datangnya hari kiamat. Tentunya tafsirnya masalah hatta ya'tiya amrullah ini dikatakan oleh para ulama bukan kiamat kubro, bukan kiamat artinya datangnya rusaknya alam ini, tapi datangnya afrotis saatil kubro, datangnya ciri-ciri hari kiamat kubro, yaitu datangnya rih, ya, datangnya angin yang melewati kepada apa hasar kenal dalam hadis hari. Ya, nah hadis ini menjelaskan tentang adanya Taifah al-Mansurah yaitu golongan orang-orang yang tertolong. Siapa yang dimaksud dengan At-Taifatul Mansurah? Para ulama menyebutkan ataupun jumhur ulama menyebutkan yang dimaksud dengan Taifatul Mansurah hum ahlul hadis. Mereka itu adalah para ahli hadis. Ringkasnya, hal hunaka farqun bainal firqatun najiyah wa taifatul mansurah? Apakah ada perbedaan antara firqatun najiyah dengan taifatul mansurah? Artinya ini thaifal mansurah dan ini firqatun najiyah. As-sahih min aqwalil ahli ilmi annahu laisa hunaka farqun bainahuma. Yang benar di antara akwal ahlul ilmi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah fi kitabih al-masyhur wa hiya al-qilatu wasitiyah ba'da tahmid bahwa yaqul hada i'tiqadu al-firqatun najiyah at-ta'ifatul mansurah ahli sunnati wal jamaah ila qiyamis Telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dia menyamakan antara firqatun najiyah dengan ta'ifatul mansurah dalam kitabnya yang masyhur yaitu akidah wasitian. Fahada, maka inilah i'tiqad yaitu keyakinan-keyakinan al firqatu najiyah, orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Ath-thaifatul mansurah, orang-orang yang tertolong ahli sunnati wal jamaah. Nah, kemudian pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah dia menyebutkan al-firqatu najiyah huwa dia atau ipatul mansuroh Kemudian akwal para ulama menyebutkan bahwasanya atau ipatul mansuroh dia al-firqatun najiyah. Kemudian ya, yang terakhir bahwasanya atau ipatul mansuroh dan firqatun najiyah ini sayakunu wujudan ila yaumil qiyamah. Firqatun najiyah dan taifatul mansuroh dan jamaah itu akan senantiasa ada berdasarkan hadis yang tadi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq Taifatul Mansur dan Firqatun Najiyah ini akan senantiasa ada dan jamaah ini akan senantiasa ada sehingga kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasannya jamaah pada hari ini tidak ada dan memerlukan untuk kita membuat jamaah baru. Sebab yang dimaksud dengan jamaah adalah apa yang diterangkan oleh para ulama adalah mawabakol hakko wa inka nawahid Adalah orang-orang yang sesuai dengan hak walaupun satu. Sehingga para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-jamaah wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Ketika mereka berkata, itu adalah telah mati. Maka Al-Imam Ibnu Mubarak ketika pada waktu itu ada seorang ulama, ada seorang alim, ada ahli sunnah dia menjelaskan Ibnu Mubarak Al-Jamaah Abu Hamzah Asy-Syukari. Ketika ada seorang alim, ketika ada seorang ulama, ada seorang mujtahid, ada seorang sunni yang senantiasa mereka itu zahirina alal haq di antaranya adalah Abu Hamzah Asy-Syukari, maka Ibnu Mubarak menyebutkan al-jamaah dia Abu Hamzah Asy-Syukari. Nah, Perkataan ulama ini dan hadis-hadis yang tadi menunjukkan bahwasanya firqatun najiyah atau ifatul mansuroh akan senantiasa ada dan jamaah itu akan senantiasa ada. Nah, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam pembahasan hadis ibtirokul ummah. Ya. Walaupun mungkin pembahasan yang panjang, tapi tidak mungkin untuk mencukupi saya singkat-singkatnya Penerangannya barangkali untuk selanjutnya adalah forum dialog. Jika seandainya saya bisa menjawab, maka akan dijawab. Jika tidak, maka masih banyak para alim di sini dan insya Allah masih ada yang bisa untuk menjawab. Jazakumullah khairan katsira. Uh, eh, mas sekalian, diberikan kesempatan bagi kita untuk bertanya dan diharapkan benar-benar memanfaatkan momen yang disediakan ini artinya adalah dipersilakan pada tahap pertama tiga orang bertanya dan tidak kurang dari lima menit yang ditanyakan ataupun masalah yang diungkapkan atau paling tidak satu orang dengan dua pertanyaan dipersilakan lagi Satu, dua, tiga. Satu lagi ya Dua dulu. apa nanya. Yang dulu itu. Pak Edi. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abu Qatadah yang memberikan uh, forum tanya jawab eh, saya nggak terlalu uh, permasalahan pertanyaan saya nggak terlalu tinggi tinggi cuma saya tadi ada uh, ingin menanyakan lebih jauh masalah soal tadi surat al-fatihah yang mana adalah ihdinas suratul mustaqim adalah jalannya para sahabat ini jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah di sini apakah jalan para sahabat saja yang diberi nikmat? Apakah ihdinas siratal mustaqim itu jalan orang-orang yang lebih dulu sebelum Rasulullah? Kalau seandainya cuma sahabat saja yang dikatakan jalan yang telah diberi nikmat, sedangkan Rasulullah setiap kali sholat selalu baca Al-Fatihah. Ini jangkauan pemikiran saya kecil itu aja gitu. Jadi saya ingin penjelasan apakah cuma jalannya para sahabat. Jazakallah. Ya, terima kasih terhadap pertanyaan yang pertama. yang disebutkan dengan e, tadi itu diantaranya ya bukan jalan sahabatnya sebab yang disebutkan orang yang mendapatkan nikmat telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ya yaitu minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihin cuma karena saya tadi redaksinya menjelaskan tentang manhaj para sahabat sebagaimana Ibnu Qayyim rahimakumullah dia menjelaskan dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Qayyim ya dia menekankan yang dimaksud di antara yang mendapatkan nikmat itu adalah para sahabat. Nah berarti kalau kita ingin selamat maka kita harus mengikuti manhaj para sahabat. Jadi artinya bukan hanya para sahabat yang mendapatkan nikmat, tapi dengan nas Al-Quran minan nabiyina, para nabi telah terdahulu. Kemudian wasidikina, wasyuhadai, wasolihin. Yang disebutkan asidikin, asuhada, wasolihin, ini mimbabil aula annahum as-sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah para sahabat. Sebab di antara para sahabat ada yang digelari dengan as siddiqin as-syuhada, was-solihin. Ini yang dimaksudnya. Barangkali untuk melihat lebih jelas bisa dilihat tafsir ya, Ibnu Qayyim ataupun bisa dilihat di dalam kitabnya ya. Wallahu alam madari juga pun dijelaskan tentang kalimat ini. Itu tafsir surat al fatihah. Jadi yang dimaksud tidak maksur ya, tidak maksur. Hanya para sahabat yang mendapatkan nikmat ini. Cuma karena saya tadi menjelaskan di dalam redaksi tentang para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung ke pokok masalah. E, pertama yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan hadis la tabtariku ummati ala salasi nabasab'ina firqah. Apakah makna yang terkandung dari ina firqah itu dan e, kalimat illa wahidah Apakah pengertian 70-an itu real 70? Begitu pula satu itu real satu. Itu yang pertama. Karena ada yang berpendapat 70 itu tidak harus 70 dan kenyataannya di dunia firqah itu tidak 70 bahkan boleh jadi ratusan atau ribuan nah, itu yang pertama eh, kemudian pertanyaan yang kedua manhaj al firqah najiyah itu dari sejak dahulu sampai sekarang dan sampai kapanpun bahkan sampai dunianya hancur sifatnya itu sama ma alfaqal haqqa wa in kana lahidah atau dalam keterangan yang lain lazimnya al jamaah itu bertentangan dengan kebanyakan manusia nah, gitu ah yang menjadi permasalahan saya sekarang karena kalau hanya berupa sifat itu manhaj itu kita jadi bingung gitu kan. konkretnya kira-kira bisa nggak bisanya lah kalau golongan golongan yang mana gitu. Uh, misalnya kalau di Indonesia apa Muhammadiyah, apa Persis, apa NU, atau memang semuanya itu bahagian daripada yang 70 gitu kan. Ini ini, ini yang kita khawatir gitu ya gitu. Jadi biar jelas kita gitu. atau memang yang dimaksud dengan ma'afaqal haqqa wa'inkana wahidah itu bisa bertebaran di wadah-wadah yang tadi gitu ya. Nah, untuk sementara itu saja dahulu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tadi telah dijelaskan dalam satu istimbat, yaitu istimbat nomor lima, bahwasanya jalan menuju kesesatan itu banyak. Sedangkan menuju kebenaran adalah satu. Artinya ini realnya. Jalan menuju kesesatan adalah banyak, sedangkan jalan menuju kebenaran itu adalah cuma satu. Ini dengan nas Al-Quran dan nas hadis. Ya satu tidak bisa dikatakan dua ataupun tiga ya. Nah, kemudian apakah jumlahnya ini, iftiroknya ini mesti 73 ataupun lewat daripada 73? Telah dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini adalah usul, usul iftirok. Artinya apa? Pangkal iftirok itu segitu, itu di antara pemahaman para ulama. Kemudian setiap firok ini, setiap golongan ini mempunyai bagian-bagian lagi yang banyak. Seperti umpamanya para ulama menjelaskan di antaranya Al-Imam Ibnu Mubarak dan Yusuf Ibnu Asbat sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah aslul bid'ah arba'ah pangkal bid'ah itu ada Empatnya, pangkal kesesatan dan pangkal penyelewengan dalam syariat Islam itu ada empatnya. Yang sebagian ada yang menyebutkan lima dan diantara menyebutkan empat ini dua ulama. Yang pertama adalah khawarij. Yang kedua adalah rafidah. Yang ketiga adalah murjiah dan yang keempat adalah al-qadariyah. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, "Summa Fatimah. Gitu. Kemudian sempurnalah kata. Min hadihil firq daripada firqah yang empat ini kepada firqah yang tujuh puluh tiga. Kemudian para ulama tidak merinci yang tujuh puluh tiga golongan itu disebut satu persatu. Hanya saja di antaranya yang menyebutkan tujuh puluh tiga dirinci ini, kalau nggak salah saya ingat, ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Salbisul Iblis ataupun Ibnu dari dalam Hal milal wa hal ya disebutkan yang 73 golongan itu. Ya. Nah, kemudian para ulama yang lain menyebutkan diantaranya bahwasanya yang dimaksud dengan 73 golongan ini adalah adat kasir. Tidak menyebutkan harus 33 nah, 73 golongan dengan secara pastinya. Nah, adapun ya realnya yang disebutkan manhaj dan sifat itu apa? Ya tentunya kita harus mempelajari lagi ilmunya harus kita tambah dan kita tolabul ilminya harus kita tambah tentang alamat al-firqatu najiyah ataupun alamat ahli sunnah wal jamaah ciri-ciri firqatu najiyah manhajnya itu seperti apa ini harus memerlukan kepada waktu yang panjang untuk menjelaskannya hanya saja apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memberikan satu ya, penjelasan yang global yang dimaksud dengan firqatun najiyah, manhajnya apa? Disebutkan dengan tiga lapan yang tadi. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi al-jama'ah sawadul a'dham. Yang para ulama sepakat yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah para sahabat. Yang dimaksud dengan syawadul a'dham pada waktu itu adalah as-sahabat. Kemudian yang dimaksud dengan jamaah bukanlah kumpulannya, tapi para ulama menjelaskan adalah fahmun wa tafsir. Pemahaman mereka dan penafsiran mereka terhadap apa? Terhadap Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mana kalau kita disebutkan harus real golongan yang mana yang disebutkan dengan firqatun najah ini apakah persatuan Islam ataupun Muhammadiyah ya kita tidak bisa menentukan hal itu tapi siapa saja, sama saja dia menamakan persatuan Islam. Sama saja dia menyebutkan ikhwanul muslimin. Ataupun dia menyebutkan umpamanya adalah orang NU ataupun apa. Yang jelas mereka itu dituntut, yang jelas kita itu dituntut untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman para sahabat. Dan ini yang akan selamatnya. Namanya kita mau sekarang menyebutkan dengan syaratnya. Tentunya ya Firok-firok yang bukan firok ya. Organisasi-organisasi yang ada ini. Sebab kalau disebutkan firok ini udah lain maknanya. Organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini mereka semua dituntut. Kita semua dituntut untuk mengikuti satu manhaj ini. Hatta ya kita harus mempunyai bisnis Seandainya satu firqah, satu organisasi telah dinyatakan ini adalah firqah ya. Ya mungkin tidak salah kalau saya menyebut satu contoh umpamanya adalah LDDI ataupun bukan DDI ini berbeda ya. LDDI kan yang mengaku ya yaitu apa harus berbaiat dan yang tidak berbaiat adalah kafir. Para bapak mungkin sekarang sepakat bahwasanya itu adalah firqah dola, firqah yang sesat. Tapi kah, apakah kita akan menyebutkan orang yang ada di dalamnya itu adalah mereka sesat? Di saat mereka itu adalah firok, di saat mereka itu adalah mustadi, tentunya ahli sunnah tidak akan berkata begitu. Sebab tidak seluruh orang yang berada dalam satu firok itu semuanya mereka disebutkan mustadi. Di saat dan mereka itu adalah mu'adzabu nabinar. Lah, sebab kita punya koidah. Dan seluruh orang itu terjebak kepada perkara yang kufur, dia dikatakan kufur mesti ada dua syarat yaitu istaufa syurut wa intifaul mawani. Ya. Syarat-syarat untuk dibid'ahkan dan apa? Halangan-halangan untuk tidak dibid'ahkan harus tidak ada. Jadi kita ketika saya menjelaskan umpunya, man fa'ala hada bahwa kafir wa man fa'ala hada bahwa mubtadi, laisa mana annana yu'ayinu hadar rajul mubtadi au kafir. Bukan berarti ketika saya menjelaskan barang siapa yang mengerjakan ini, adalah kafir. Barang siapa yang mengerjakan ini adalah mubtadi, berarti saya mentakyin dan menghukumi masyarakat dengan kufur ataupun bid'ah. Sebab para ulama menyebutkan beda antara hukum al-am dengan hukum al-muayyan. Oleh sebab itu saya tidak akan menyebutkan sipulan-sipulan ini adalah mubtadi ataupun disebutkan firok. Tapi dengan memahami sifat-sifat yang mesti kita pelajari, kita akan memahaminya. Barangkali itu jawaban. Sebenarnya tadi tiga orang yang menunjuk, Yang ketiga, ah, Johari. Udah diwakilin. Nah, Dikasih kesempatan lagi. Tiga lagi barangkali masih ada sekitar 20 menit. Silakan. Ada? Ya. Ya, Saya Syarif. Silahkan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Tadi disebutkan bahwa jamaah itu akan tetap ada sampai hari kiamat sehingga tidak diperlukan lagi kita membuat jamaah-jamaah yang baru e, dan tadi ketika disebutkan bagaimana contoh jamaah itu contoh jamaah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman Apakah jamaah itu bentuknya organisasi atau satu badan atau pribadi? Tadi juga gitu, dijelaskan jamaah adalah pribadi. Allah alam. Kalau saya memahami ketika disebutkan al-jamaah atau Abu Bakrin wa Umar wa Utsman adalah dalam sosok dia sebagai pemimpin khilafah pada saat itu bukan sebagai atas nama pribadi seorang sahabat. Sehingga oleh karena itu disebutkan adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Bukan Abu Hurairah, bukan Abdullah bin Umar atau sahabat-sahabat yang lain yang tidak jadi khalifah, gitu kan yang disebutkan adalah tiga orang yang kebetulan mereka adalah para khalifah kaum muslimin Abu Bakar kemudian Umar dan Utsman sehingga dengan demikian wallah alam ini barangkali ijtihad atau pemahaman saya yang salah yang saya pahami adalah bahwa kita senantiasa dituntut untuk membuat satu organisasi atau menghidupkan kembali khilafah Islamiyah kita dituntut untuk membuat membentuk satu pemerintahan yang berdiri atas manhaj para sahabat. Ya. Kalau di Saudi barangkali sudah ada yang namanya uh, Khadimul Haramain yang apa namanya kebetulan pemerintahannya adalah uh, melaksanakan syariat Islam. Ya, walaupun tidak semuanya gitu kan. Saya katakan demikian, tidak semuanya. Tapi walaupun demikian, sebagian daripada uh, kebijakannya adalah sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Ya, Apakah kita cukup dengan adanya sosok-sosok pribadi-pribadi orang dan itu adalah jamaah? Ya. ketika dikatakan sosok atau pribadi adalah dikatakan sebagai jamaah, maka betapa banyaknya jamaah-jamaah itu. Ya. kenapa? Karena antara satu tokoh dengan tokoh yang lain pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, nah ini barangkali permasalahan ya dengan ambil kesimpulan apakah kita yang ada di Indonesia ini uh, cukup dengan mengikuti ustadz-ustadz tertentu yang ada atau kita harus berusaha untuk menegakkan khilafah sebagaimana ditegakkan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ya. Hendaknya ketika kita membaca diselesaikan. Hmm. Ketika ditanya tentang jamaah Abu Bakar dan Utsman, Umar dan Utsman, maka orang-orang bertanya, "Fa innahum qad Mereka itu telah mati, kata. Kemudian siapa jamaah itu? Pakola Abu Hamzah Asyukari. Nah, kemudian ya, tidak ada para ulama yang memahami ya. yang dimaksud dengan jamaah di situ dalam nas situ ya, adalah al-khilafah. Tapi yang dimaksud adalah manhaj yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Abu Hamzah Asyubari. Yang dimaksud dengan jamaah di sana adalah manhaj yang ditempuh oleh Abu Bakar, Utsman, Umar sehingga ketika mereka berkata, "Fa innahum qad Abu Bakar Umar dan Utsman telah mati. Bagaimana kita berjamaah dengan Umar dan Abu Bakar? Maka dijawab dengan Abu Hamzah Ash-Shukari. Jamaah adalah Abu Hamzah Ash-Shukari. Apakah ketika dikatakan begitu mereka berbayang kepada Abu Hamzah Ash-Shukari menjadikan imam dalam arti adalah khilafah Abu Hamzah Ash-Shukari? La, tapi mereka adalah mengikuti pemahaman mengikuti perjalanan yang ditempuh oleh Hamzah Hamzah Asyukari. Kalau yang dimaksud dengan jamaah adalah mestinya adanya imamah, maka apa maknanya? Fa'alaikum bil jamaah. Berarti ya, kita sekarang di sini tidak ada jamaah. Bahkan mungkin orang yang ada di Amerika itu tidak ada jamaah. Tapi kalah yang dimaksud dengan jamaah sebagaimana dikatakan oleh para ulama tadi ada empat yang mananya satu yang dimaksud dengan jamaah adalah sahabat yang dimaksud jamaah adalah sahabatul adham yang dimaksud dengan jamaah adalah ahlul ijtihad yang dimaksud dengan jamaah adalah ahlul hak. maka ini berarti yang disebutkan dengan jamaah adalah manhaj nah, sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan jamaah ya, adalah imam yaitu imam yang dibaiat, imam yang syar'i, ini adalah jamaah yang hakikatnya kita wajib ya, untuk berkumpul dengannya. Imam Ibn Abil Hadi ya, telah menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya mungkin ini terkumpul ya. Kadang-kadang ada jamaah imamah dan ada jamaah manhajnya. Artinya di suatu negara imamnya adalah imam syar'i dan juga dia ahli sunnah. Dan dia juga pemahamannya adalah ahli sunnah. Bila syak bahwasanya kita wajib untuk berkumpul dan kita itu wajib di sana. Dan mungkin saja di suatu daerah itu tidak ada imamahnya. Tapi yang ada adalah ulamanya. Maka wajib kita berkumpul bersama ulama yang mereka itu menempuh perjalanan para sahabat. Mungkin saja di sana itu tidak ada sama sekali kecuali dia. Seluruhnya ahlul bidah, seluruhnya mereka itu firqah kecuali dia sendiri. Dan negaranya pun adalah negara yang tidak syar'i. Apa kewajiban dia? Maka wajib dia itu memegang jamaahnya apa? Kalzam jamaah atau muslimin. Peganglah jamaah muslim walaupun kamu itu memegang apa? memegang ataupun memakan akar-akaran. Makna hadis ini, kalau kita pahami mesti adanya yang disebutkan organisasi, ataupun kita harus mengangkat seorang imam saja yang disebutkan dengan jamaah, pada makna hadal hadis. Maka tidak ada makna daripada hadis ini. Barangkali yang ingin tatabu terhadap ya, subhat ataupun apa pertanyaan ini, ya ada sebuah buku yang berjudul al hadis ma'ana alaihi al yauma wa ashabiknya Buku judulnya adalah ma'ana alaihi al yauma ashabi ya. Ini dikarang oleh muridnya Syekh Al Albani rahimakumullah. Kemudian pengertian jamaah juga dikarang oleh muridnya Syekh Albani ketika dia menjelaskan manhaj Al Albani, manhaj Syekh Albani dalam memahami nas ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan apa? Dengan jamaah itu adalah manhaj kemudiannya yang dimaksud dengan jamaah adalah hakikatnya tadi adalah al atau mal ma'al imam maknanya ya, terkumpul kepada dua makna jadi artinya bukan berarti bahwasanya sekarang tidak ada jamaah ya. tapi ya, jamaah itu kepada siapa kita mengikuti terhadap ulama bagaimana kita mengikuti para ulama yang mengikutinya bukan seluruh kaulnya sebab kita telah mengetahui ya, bahwasanya seorang ulama itu musibun wa mufti benar dan salah oleh sebab itu kita tidak diwajibkan untuk taklid walaupun saya murid saya Mukbil tidak semuanya saya harus mengikuti pendapat saya Mukbil Demikian juga orang yang pernah belajar kepada Syekh Albani tidak diwajibkan bagi dia untuk mengikuti seluruh pendapat Syekh Albani. Sebab kita yakin bahwasanya Syekh Albani mujtahidun alimun lahu mufti wa musib. Dia benar dan dia salah. Demikian juga saya Mukbil. Oleh sebab itu tidak pernah ya. Yang selama saya ingat, saya Mukbil itu memerintahkan ketika di mimbar, hendaklah mengikuti pendapat saya. Tidak. Tapi dia memerintahkan ittabi'ul kita wa sunnah bi fahmi salatil ummah. Dia memerintahkan kepada seluruh muridnya, ikutilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, nah sekarang umpamanya di Indonesia saya yakin, jamaah ini ada dan orang yang menyebutkan tidak adalah kadzab. Orang yang menyebutkan tidak ada jamaah di Indonesia ini adalah pendusta. Kemudian harus mengikuti siapa? Apakah harus mengikuti pulan wa pulan? Tidak. Ya. Tapi kita harus mengikuti manhaj. Adapun kita diwajibkan harus mengikuti seorang alim ataupun harus mengikuti seorang ustaz maka tidak ada diwajibkan. Dan saya juga memperingati ala nafsi wa ala ikhwani kepada diri saya dan saudara-saudara saya, janganlah sekali-kali taklid kepada satu ustaznya. Dan jangan menganggap bahwa sana seluruh pendapatnya itu adalah benar. Kita harus tabayun walaupun itu adalah guru kita. Sebab tidaklah seorang alim kecuali dia itu benar dan salah. Barangkali itu. Oh, ya. Baik. kasih. ada yang belum terjawab. Apakah kita berkewajiban mengikat e, para ustadz, para masyaih itu dalam satu badan, satu organisasi, atau sudah biarkan saja masing-masing jalan sendiri, gitu kan? Punya masing-masing punya pengikut, masing-masing punya murid, punya binaan-binaan, atau kita berusaha untuk satukan manhaj ini supaya tidak terjadi benturan-benturan antara ustadz-ustadz dan syekh yang ada. Karena jangankan satu masyarakat yang banyak, kata Rasulullah, tiga orang saja kalian mengadakan satu bepergian, antum harus angkat satu orang jadi iman. Itu tiga orang. Bagaimana dengan jumlah yang lebih banyak dari itu? Kemudian, kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan? Kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah radhiyallahu anha? Padahal itu adalah istri Rasulullah, juga memerangi Zubair dan Talha. Nah, apakah mereka beda manhaj? Saya kira sama, saya kira menurut saya, Allah alam, manhaj Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Aisyah sama persis dengan manhaj Ali bin Abi Thalib. Manhaj Ali bin Abi Thalib persis sama dengan manhaj Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As? Juga kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, memerangi Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam? Nah, kalau dikatakan, oh beda manhaj, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gagal dalam menyatukan manhaj murid-muridnya para sahabat-sahabat Rasulullah dan itu adalah tidak mungkin. Nah. Jadi kalau dikatakan jamaah wal manhaj, saya pahami berarti kita tidak penting, tidak perlu untuk menyatukan mereka dalam satu organisasi dalam satu khilafah dan padahal Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah karena Muawiyah tidak tunduk dalam pemerintahan atau khilafahnya. Wallahu a'lam. Jawabannya laisa hunaka dalil ya. Jadi tidak ada e, dalil yang menunjukkan daripada kisah Muawiyah dengan kisah Ali bin Abi Thalib, demikian juga kisah Aisyah radhiyallahu anha wa kisah Talha wa kisah Zubair ini adalah berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Pertama, bahwasanya ya, kita sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib demikian juga Aisyah radhiyallahu anha ala manhajid wahidin. Lakin akta'u fil ijtihad. Akan tetapi mereka ini adalah salah di dalam beristihad. Tapi ahli sunnah wal jamaah mempunyai doabitnya. Walaupun mereka itu memang benar, salah dalam istihad, tapi tidak bisa kita atoknu alaihim. Kita mentoan mereka seperti ashabu syiah, seperti orang-orang syiah. Jadi Ali bin Abi Thalib, bukan Ali bin Abi Thalib. Siapa? Muawiyah, Aisyah, wa Talha Ubaidillah, kemudian wa Zubair bin Awam, mereka ini adalah telah dinyatakan oleh para ulama ahsau fil istihadnya. Mereka itu sama-sama istihad di antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Muawiyah. Kedua-duanya istihad dan tentunya saja jika ada dua orang yang beristihad maka salah satunya benar dan satunya salah. Akan tetapi, tidak adalah hakim, fa'ahtoa falahu ajrun wahid, wa ida asoba falahu ajroni. Akan tetapi, bagi seorang hakim, bagi seorang alim, dan diantaranya adalah para sahabat, mereka beristihad jika benar adalah mendapatkan dua ganjaran, mereka mendapatkan satu ganjaran. Kemudian, apakah ya, bahwasanya dakwah ini ataupun jamaah ini perlu kepada tanding, bila syaknya kalau kita mau dakwah ini adalah ada tanding. Hanya tidak seluruh tanding itu akan dibenarkan. Seluruh tanding itu akan dibenarkan. Jadi artinya kalau ustadz-ustadz ini punya pemimpin bagus, tapi tentunya saja ada batasan-batasan bahwasanya tanding itu dibenarkan. Pertama, para ulama telah menjelaskan bahwasanya adanya pandim itu adalah mesti berada dalam daulah yang ada. Dan dia tidak merupakan salah satu apa? Oposisi daripada negara yang syar'i. Saya kasih contoh. Ataupun saya bertanya, apakah negara Indonesia adalah negara Islam? Apakah masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim? Saya bertanya ini. Ayo jawab, siapa yang bisa menjawab? Negara kita negara kafir atau bukan? Negara Islam. In akhrartum ala hada, kalau para bapak menyebatkan dan menetapkan dan mengakui hal ini, maka tidak boleh membuat tanzim yang mukhalafah hada daulah. Kenapa? Sebab yang mukhalafah terhadap daulah dialah furqah. Kecuali jika para bapak telah menyebutkan bahwa negara kita ini adalah negara kafir, silakan untuk para bapak dan untuk kita semua. Syarat yang kedua, bahwasanya tanding itu Ketika telah adanya presiden, maka tidak boleh ada bai'ah yang mengangkat terhadap imam itu. Ataupun terhadap tanzim itu. Umpamanya saya membuat yayasan, membuat sebuah organisasi di bai'ah si orang itu dan mengangkat bai'ah imamah. Saya sebagai pemimpin melazimkan untuk to'at. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yang dibenarkan tanzim itu tahta zau'il kitabi wa sunnah wa fahmi salaf. Kumpulan itu hendaklah pemahaman mereka adalah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat. Kemudian, hendaklah di sana itu tidak ada kawan. Kalau kita sebutkan konun asasi dan konun dahili yang bertentangan dengan syar'i melazimkan manusia yang tidak dilazimkan oleh Al-Quran dan Sunnah, menuntut manusia yang tidak dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah dalam jamaah itu. Ini adalah syarat-syarat untuk kita membuat tanding. Jadi ahli sunnah wal jamaah, firqatun najiyah tidak mengingkari adanya tanding, hanya saja tanding yang mana yang harus kita ikuti. Dan tanding yang mana yang dibenarkan oleh syar'i. Dan saya akan katakan dan para ulama mengatakan kita dituntut iqamati daulatil Islam wa ikomati syariatil Islam. Dan kita dituntut semua untuk melaksanakan syariat Islam ini. Dan barang siapa yang mukhalafah terhadap syariat Islam ini dan dia tidak melaksanakan akbaru minal kabair wal zina. Orang yang tidak melaksanakan hukum Islam dan dia mengulur-ngulurnya untuk tidak berhukum dengan hukum Islam baina manzilata ini. Imma dia itu kufrun asgar ataupun dia kufrun akbar. Walaupun kufrun asgar, tapi dia adalah akbaru minaz zina iwas syaraf Orang yang tidak mau dan tidak apa? Tidak melaksanakan syariat Islam ini, maka dosanya walaupun dia tidak sampai kepada derajat kufur akbar, seandainya karena ada tafsir, maka dia itu dosanya lebih besar daripada zina dan mencuri. Hanya saja manhaj seperti apakah? Kalau kita ingin menegakkan daulah Islam, kalau kita ingin menegakkan syariatul Islam, apakah kita dengan cara mudoharoh? Apakah kita dengan cara membuat tandingan kepada pemerintah sekarang kita untuk mengalahkannya ataupun bagaimana? Jadi yang beda sama-sama. Semua orang ingin menyebutkan tegaknya daulah Islam. Hanya yang beda apa? Tariqah ila iqamati hadis daulah. Ikom ila hadis syari. Yang beda apa? Yang beda perjalanan untuk menegakkan hal ini. Ada huwal manhaj. Hadhihi wat Ini adalah manhaj dan ini adalah tariqah. Barangkali itu yang bisa dijawab. Allah